kita lanjutkan di sebelum kita masuk ke kitab tafadhol siapa yang mau setor ya silakan باب ال الإعراب ya الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف ال- العوامل والد- والداخلة awamil dakhilati alaiha عوامل الداخلة عليها لفظ أو تكبيرا ya يقسم أربعة رفع رفع ونسب وخفض ول أسماء من ذلك الرفع الرفع الرفع والنسب والخفض ولا جسم فيها yeah. وللأفعال من ذلك الرفع والخفض الرفع والنسب والنسب wal wal jazma wala khabda fiha. Iya, wal khabda fiha. Baik, siapa lagi? Antum dulu. Ya, silakan. Yeah. الضمة والألف والواو والألف والنون فال fa amma dhamma فأما الضمة فتكون فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع hmm. الاسم المفرد جمع الاسم المفرد والجمع مؤنث سالم jam wa jam taksir جمع مذكر سالم jam taksir dulu جمع تكسير جمع مؤنث مذكر سالم و mudzakkar salim dengan dhammah dan wawu mu'annas bil Bil ismi mufrad wa jamak taksir. Hmm, Jam'il muannas salim. Ma'ana fi salim. Wal fi'il mudhari ala wal fi'il mudhari alladhi lam yudhari sot akhir. Bedanya lamnya takhil bi akhir saya sama saya akhir apa? Maksudnya dia selain belakangnya selain eh, ya sama mau. Ya sama mau. Ya. Alif? Alif eh, Alif Itu kalau apa? Saya sahih al akhir. Kalau lamnya takhil bi akhir saya maksudnya apa? Eh, akhir saya itu tidak tidak bersambung dengan tauhid. Nah atau nun niswah. Hmm, hmm. Baik. Siapa lagi? Tafadhol. Iya. bukan mufidah tu tapi mufidu bil wad'i fal is falismu falismu yu'rafu على وعن وعلى Ya. Kosan. Alwaw. Wal fi'lu. Wal fi'lu. وتاء التأنيث تأنيث وتاء التأنيث الساكنة yeah. والحرف is yeah. الإعراب هو الإعراب هو tagyiru. <laughs> ya sudah Baik, kita mulai jadi apa fungsinya dihafal kata Syekh Semin, ya pernah saya ini kan ulang jadi supaya ngulang lagi aja ya. alimna ma fitnah. ya antum baca semua apa yang dibaca tapi yang tahu yang dihafal saja sisanya itu yang apa yang dihafal begitu pula ada kisah dari Imam Ghazali rahimahullah ya ketika suatu saat beliau belajar pertama pertama kali belajar kepada guru yang di luar kota yaitu di kota apa Jurjan dia kan lahir di kota Tus ya. ke kota Jurjan belajar kepada Ismail Asyafi'i ya, nah, Ismaili Asyafi'i nah ketik, sudah belajar buku selama tiga tahun ditalik jadi satu kitab pulang ke Tus ya, nah, Tus kemudian apa dirampok dirampok semua onta dan barang-barangnya dirampok kemudian kata Imam Ghazali, fata'af tu min ta'liqati. Maka saya menyayangkan apa? Ta'liq itu ada di ada di tadi yang dirampok tadi. Kemudian ya, faqasattu ra'isahu fa'ukallimahu katanya. Maka saya akan apa? Apa namanya? akan mau menemui pemimpin rampok itu, saya akan mau ngomong, mau saya ambil gitu kan. Kemudian kata temannya, "Jangan, kamu habis nanti kalau saya." Enggak, saya mau ngomong. Kemudian apa? Kata Imam Ghazali kepada Roisnya apa? as'aluka alladhi yus'alu salamata minhu ya. atau as'aluka billadhi yus'alu salamata minhu jadi saya meminta kepadamu dengan nama Allah gitu ya antarudda ta'liqati ya. kamu mengembalikan ta'liq kemudian si perampok ini nggak tahu ta'liqat apa maksudnya gitu kan saya punya buku di situ tolong balikan itu taklik saya selama tiga tahun saya membuat buku itu kepada siapa Ismaili tadi yang di Madinah itu Jurjan kemudian apa dia ada beberapa orang ada di situ. Katanya apa? Kata kata kepala rampok apa? Nah, saya tiga tahun di situ. Kalau antum kalau diambil maka selesai. apa? Hilang sudah. Tiga tahun lenyap gitu kan? Kata kepala rampok apa? Kalau seandainya ilmumu di kitab itu kemudian kitab itu hilang, ilmunya hilang juga, berarti ilmumu tidak ber, bermanfaat. Nah, kemudian fa'alim tu. Hada nuqtatun hadhihi nuqtatun min Allah. Saya tahu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? Oh, ini adalah peringatan dari Allah bahwasanya ilmu itu harus diapa? Dihafal. Kemudian katanya apa? Faroja tu ilatus. Kemudian Imam Ghazali kembali ke Madinah itu apa? Faakaf tu sanata ini wahafit tu mafihaku mafihaku lah. Jadi saya beriktikaf dengan kitab itu selama berapa? Dua tahun dan saya menghafal semua, nggak di, nggak disisakan sama sekali. Hafal kitab. Iktikaf selama berapa? Dua tahun. <laughs> Antum iktikaf ajrumnya ini semalam aja insya Allah Pak. Ya, semalam. Iktikaf lebih ya. <laughs> iktikaf dengan ajrumnya. Dan juga yang lainnya banyak ya. Jadi intinya itu. Kemudian yang kedua apa? Yang penting juga itu al-fahmu, memahami. Ya. Karena apa? Memahami itu adalah now, salah satu jenis hafalan juga Orang memahami kan dia sedikit pasti hafal, ya kan? Kalau seandainya antum nggak paham, jangan dilewatkan juga hafalannya, maksudnya gitu. Jadi hafal. Gitu. Jadi kalau nggak paham, ya dihafal. Jangan terus kalau nggak paham terus nggak dihafal, ya nggak ada sisanya. Seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman, maka itu adalah yang, yang paling utama. Akan tetapi kalaupun misalnya nggak paham, maka apa? Jangan dihilang. Sia-siakan apa? Hafalannya. Baik. Sekarang pemahaman. Kemarin kita pembahasan masalah apa pembagian isim dilihat dari apa? Jenisnya atau nah, terbagi menjadi berapa? Ada yang tiga, ada yang dua. Dari mana berapa? Yang betul? Dua. Jenis dua. Apa saja? Mu'anas dan mudakar. Baik. Mu'anas dan mudakar terbagi menjadi dua juga. Mu'anas apa? hakiki dan majazi. Hakiki contohnya apa kemarin? Muhammad. Apalagi? Fatimah. Majazi contohnya? Madrasah dan seterusnya. Iya. Mudakar hakiki contohnya? Muhammad, ya. Mudakar majazi contohnya? Iya. Kemudian apa saja isi mu'anas? Pertama adalah kemarin apa? Menerima Iya, isim yang menerima Takmar Buto Contohnya tadi sudah ya, madrasah. Kemudian yang kedua apa? Nama wanita. Walaupun tidak diakhiri dengan apa? Takmar Buto Contohnya Hindun, Fat, misalnya Zainab. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Sifat kewanitaan. Contohnya apa? Hamilun haidun, ya, murdiun semuanya ini adalah sifat kewanitaan walaupun nggak pakai tamar buta disifatnya apa? Mu'annas. Kemudian yang keempat apa? Anggota badan. Anggota badan yang berpasangan. berpasangan. Contohnya apa? Ain. Kemudian apa? Udun. Kemudian apa lagi? Yadun. Kemudian yang kelima? ya yang tidak mempunyai tanda. Contohnya salah satu apa? Jahannam, ar dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian isim ter, eh, terbagi menjadi dilihat dari jumlahnya atau dari bilangannya terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Jama. Jama. Mufrad, musana, jama. Mufrad tidak terbagi, musana tidak terbagi, jama terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Jama apa? Ciri-ciri jamak mudakar salim apa? Ya, diakhiri dengan apa? Wow dan nun atau ya dan nun. Ciri-ciri jamak muannats salim apa? Alif dan nun, eh alif dan alif dan tak, Ya, saja. Kemudian ciri-ciri jamak taksir apa? Tidak ada ciri-cirinya. Ya. Karena jamak tidak beraturan. Nanti sebenarnya ada wazan-wazannya, cuman uh, itu apa? dari apa dari kesimpulan-kesimpulan dikumpulkan apa jamak taksir itu bentuknya seperti ini kemudian dikumpulkan jadi wajar wajar. ya baik kita sekarang ke isim dilihat dari kejelasannya atau spesifikasinya al ismu binadori ila ta'yinihi itu artinya yang sudah apa? Sudah jelas. Nah, yang itu ya, belum. Ya, kalau dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris? The katanya. The. Ini namanya apa ini? alat untuk menjadikan apa kata tersebut jelas atau ma'rifah ya itu nah dalam bahasa Arab ada nanti alatnya itu apa al ini adalah asalnya jadi bahasa Arab apa isim terutama karena al ini apa masuk dalam apa isim saja dan kita di sini isim pembagian isim bukan kata yang lain al itu adalah apa menjadikan isim itu menjadi apa spesifik jelas. Misalnya, contohnya madrasah. Jadi kemarin contohnya madrasah aja. Madrasatun. Apa artinya? Kalau kita jadikan al madrasatu, jadi apa? Sekolah itu atau sekolah yang sudah ditunjuk, sudah apa? Sudah spesifik. Ya. Contohnya misalnya selain madrasah apa? Al masjid, al bait, ya. al walad. Al walad apa artinya? Ya al-ismu. Al-ismu apa? Atau al-ismu. Nama atau isim. Ya. Al-fi'lu. Pokoknya pokok kalau pakai al-al seperti itu dia apa? Spesifik. Nah, kalau nggak pakai al berarti lawannya adalah apa? Nakiro. Nah, sekarang selain al, apa saja isim yang spesifik itu? Kita bahas di sini sekarang. Selain al nanti ada. menunjukkan alif dan lam sudah kita bahas. yang kedua, yang kedua adalah apa? Ad-domir. Kita kasih pakai bahasa Arab. Ad-domir. al ini, oh ya satu lagi. Kalau di apa namanya madrasah ini kalau diharokat sampai akhir jadi apa? Madro satun. Madro satun ada apa? Tanwin. Asalnya isim itu kalau dia apa? Isim biasa. Maksudnya bukan isim-isim yang tidak bisa ditanwinnya itu isim biasa. Ya. Ketika dia nggak pakai al berarti dia harus apa? Tanwin. Tapi kalau pakai al dia nggak boleh haram ketemu jadi dia hilang tanwinnya. Al matro satu, Seperti itu. Al matro satu. Ya. Jadi al tidak boleh ketemu dengan apa? Tanwin itu kaidahnya. Kemudian yang kedua adalah domir atau kata ganti. Walaupun domir itu nggak ada alnya, tapi kata ganti itu sudah makrifah atau sudah spesifik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya contohnya kata ganti contohnya apa? Anta. Anta. Anta apa artinya? Kamu. Ya. Anta ini walaupun nggak pakai al, tapi dia sudah apa? Sudah spesifikasi karena dia eh, sudah ma'rifah istilahnya ya. Istilahnya ma'rifah. Karena kata ganti semua kata ganti itu apa? Ma ma'rifah atau istilahnya apa? Domir. Kemudian yang ketiga, yang ketiga eh, ya kita bagi domir dulu supaya lebih jelas. laki-laki dulu ya. Jadi ini tempatnya laki-laki dulu tiga-tiganya. Dia satu orang laki-laki. Dia dua orang laki-laki di sini ya. Hum berarti apa? Mereka sama laki-laki. Semuanya apa di sini? Laki-laki dan semuanya apa? Goib istilahnya atau orang ke tiga. Dia dia berdua atau mereka berdua sama mereka jamak. Kemudian di sini dia. Dia apa? Dia perempuan. Kemudian Huma dua orang perempuan. Sama kan? Huma sama Huma. Kemudian Hunna mereka jamak perempuan. Di sini juga tempatnya apa? tempatnya perempuan sini. Satu orang, dua orang, tiga orang. Dan semuanya segaris ini semuanya apa orang berapa? Orang ketiga. Ya. Yang belum hafal silakan apa? Kenapa? Ya, anta di Siapa anta? Kamu laki-laki. Berapa? Terjadi satu. Nah, kalau di simpulan berarti sini segaris ini orang berapa semua nih? Orang ke orang Juga. Nah, ini nanti orang ke dua, orang kedua. Begitu pula ke kelompok ini laki-laki semua. Kemudian urutannya satu dua tiga juga. Berarti apa anta itu apa? Kamu satu orang laki-laki. mah kamu dua orang laki-laki. Antum kalian jamak laki-laki. Kemudian anti Antuma sama dengan apa? Yang laki-laki. Kemudian antunna kalian jamak perempuan. Iya. Seperti itu juga di sini semuanya apa? Mutakar atau laki-laki, di sini semuanya muannas. Nah, berbeda dengan yang orang pertama. Orang pertama mana ada apa? apa artinya? kan itu apa? Kami. Kami. Dan semua domir ini dia masuk ke apa? Isim ma'rifah. Ma'rifah itu sudah apa? Sudah jelas. Fungsinya apa nanti? Nanti ada fungsinya ketika kita belajar mubtada, Allah Ya. Satu jalan. Satu jalan itu pakai al ada pemisahan antara al pakai sama lafzul jalalah oh aroful ma'rifah ya karena lafzul jalalah itu asalnya ada ada apa kata siapa ini Allah itu dari kata apa al al ilah gitu. nah kenapa kok hilang apanya hilang hamzahnya katanya apa dikas roti istimal katanya karena terlalu banyak dipakai atau terlalu sering apa dipakai akhirnya hilang apa hamzahnya kemudian lamnya jadi dua kan nah gini jadinya tetap dia tetap ada matnya dikasih tasdid kemudian dikasih apa tasdid menjadi apa Allah Allah ada Allah pertama Allah dulu Allah jadi Allah tapi karena lam dan lam ini di sini apa? Tafhim. Ada tasdid itu tafhim itu ditebalkan menjadi Allah. Allah itu sebenarnya apa? Allah juga. Tapi karena memang kaidah bahasa Arab itu ada tafhim, ada penebalan, maka menjadi apa? Allah. Jadi seperti itu, ya. Buktinya apa? Buktinya ketika dia kasroh sebelumnya, misalnya Misalnya bi, ya saya kasih bi di sini. Kasro. Bi apa? Billah atau billah? Kembali tipis, ya kan? Bukan billah, tapi apa? Billah. Jadi yang tebal itu cuman harokat apa? Doma sama sama fathah. Adapun kasro maka asalnya yaitu apa? Tipis. Allah. Seperti itu ya. Allah, Allah. Adalah penjelasan seperti itu. Jadi asalnya dari dari al. Ada ulama nahu yang membagi bahwasanya yang pertama kali ma'rifah yang diketahui a'raful ma'rifah itu adalah lafzul jalalah ini yaitu Allah ini. Dia adalah apa? Lafaz yang paling ma'rifah. ya betul. Itu betul. Ya. A, Allah. Iya. Karena di depannya itu apa? Ini apa? Alif atau hamzah? Hamzah atau alif ini? Hamzah atau alif? Alif? Itu ini adalah hamzah. Tapi hamzah apa? Hamzah wasal. Perbedaan hamzah sama alif siapa yang tahu? Nah, tapi yang Ya, kalau alif apa? Tidak berharokat. Kalau hamzah ya, hamzah itu menerima harokat. Hamzah yang tidak menerima harokat atau berharokat sukun ada nggak? Ada juga. Jadi hamzah itu bisa berharokat sukun, bisa berharokat yang lainnya. Tapi kalau alif itu khusus yang tidak bisa menerima harokat. Jadi dia khusus apa? Sukun. Khusus sukun atau khusus mat. Ya. Berarti Allah di sini hamzah atau alif? Dari mana tahu hamzah? Menerima harokat. Harokatnya apa? Allah. Hidayahnya Islam. Al Islam. Ada satu, dua, tiga, tiga alif di sini. Yang pertama apa ini? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang ketiga alif betul. Ini hamzah karena dibaca apa? A. Kemudian ini i. Kemudian ini apa? Un. Ini adalah mad. Ya, seperti itu. Perbedaannya seperti itu antara hamzah dan alif. Kalau alif bata, nah, depannya. Alif bata takjim akho. Nah, ini yang yang belum hafal nanti dicatat kemudian dihafal ya yang ini ya. Alif bata takjim akho. Alif bata. Yang betul alif bata atau hamzah bata? <laughs> alif bata. Alif bata. Kenapa alif bata? Kalau kita baca apa? Alif. Abata. Alif atau hamzah? Alif. Dalilnya apa? Huruf huruf hijaiyah. Hamzah sama alif dua-duanya huruf hijaiyah. ya kan? Ya, jadi kalau alif bata ya alif betul di awal, karena ini alif memang. Alif bata, ya kan? Tapi kalau anda sudah harokati, jadi apa? Abata, ibiti, uhutu. Itu semuanya sudah jadi apa? Hamzah. Hamzah. Asalnya alif betul karena nggak ada harokatnya dibaca alif bata nggak usah bingung kalau kan alim nggak bisa berdiri sendiri iya, iya seperti itu nah hamzah terbagi menjadi dua gitu ceritanya gitu tadi kan ada hamzah yang ada kepalanya ada hamzah yang tidak ada apa kepalanya contohnya tadi nah ini alif ini alif atau hamzah ini hamzah di Walaupun namanya alif lam, tapi hakikatnya dia adalah apa? Kenapa saya sebut alif lam? Karena dia berdiri seperti ini, tidak dalam apa? Kalimat seperti alif ba ya kan? Alif ba Ini alif atau hamzah ini? Alif. alif. Ini alif atau bukan ini? Alif. Alif kalau berdiri sendiri dua kata ini cuma apa? Alif. Cuma saya katakan alkitab. Ini alif lam bukan? Iya. Bukan. Ini hamzah dan iya. lam. <laughs> Ya karena sudah saya baca apa? Gitu. Seperti Allah alam itu ya. Nah, seperti ini namanya hamzah wasol. Hamzah yang tidak ada apa? Kepalanya, nggak ada gininya. Ini namanya apa? Hamzah wasol. Jadi hamzah wasol ini kalau di depan dibaca seperti ini contohnya. Alkitab dibaca A, ya kan? Tapi kalau di tengah misalnya dia kemasukan bawah. Baca nggak? Enggak, jadi apa? Wal. Ini namanya hamzah wasal seperti ini. Kalau di depan dibaca, tapi kalau di tengah apa? Tidak tidak dibaca langsung. Namanya hamzah wasol. Ya. Kalau hamzah yang seperti ini, ini namanya hamzah kotai kotai Ini istilahnya wasol sama kotai kotai Hamzatul Wasli sama Hamzatul Qadr. Nah, kalau seperti ini kata yang ada ininya, aina misalnya. Ini mau di tengah, mau di belakang, mau di akhir semua apa? Terbaca. Seperti itu. Dan kaidah hamzah ini apa? Penulisannya yang paling susah nanti di imla. Karena hamzah itu bisa di atas alif, bisa di atas ya, bisa di atas wow, bisa di atas apalagi nabroh bisa di atas nabroh itu di atas apa lengkungan itu kemudian bisa berdiri sendiri nah bagaimana menentukan di sini itu yang paling apa paling susah kalau hamzah hamzah kayak sama itunya dituntun atau enggak maksudnya gimana maksudnya ada sama apa kan sama sama on Salawat. Sama. Iya. Kecuali kalau dia harokatnya apa? Fathah. Nanti tanya Ustaz tajwidnya. Ya. <laughs> kalau dia harokat fathah itu apa? Dia terbaca. Wan a. Karena apa? Bola alam. Sebabnya kenapa? Karena semua apa? Semua kata kalau dia apa namanya? Dalam keadaan kata yang gini dia apa? Terbaca apa? Terbaca alif kan? Misalnya kitaban menjadi apa? Kitaba gitu kan. Nah, nisaan nisaan ini walaupun nggak ada alifnya, tapi di sini sebenarnya ada gitu. Jadi hukumnya terbaca. Ulah lebih soal karena nggak tahu. Ya. Intinya kalau kalau dia dalam keadaan fathah nisaan, bacanya apa? bisa a Cuman di situ aja. Hah? Ada? Matiwat ya betul. Ini matiwat dari apa? Mat iwat. Iwat dari apa? Iwat dari apa? Dari hab dari mat. Iwat dari apa? Dari mat. Mat yang apa? Yang harusnya ada tapi di sini nggak nggak ada kan? Nggak terbaca. Jadi ini adalah apa? Tanwin iwat namanya. Menjadi panjangnya itu sebagai iwat dari mat gitu. Iwat itu artinya apa? Wala alam Iwat itu artinya adalah pengganti. Jadi iwat itu artinya apa? Pengganti. Baik. Sampai mana kita tadi? Itu kalau kalau pembacanya maka nanti ditanya sama Ustaz yang ngajar tajwid. Itu apa? Ya. Sampai mana kita tadi? Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga. Ana nahnu. Ya. Saya nahnu apa? Kami. Saya laki-laki perempuan sama, nahnu juga kami jamak ya. Nah, dua orang masuk ke mana? Kalau ini kan ada antaan antuma, ya kan dua orang. Dua huma, dua orang. Dia satu dua, satu dua. Kalau saya dua orang masuk ke mana? nah nu masuk apa? Dua termasuk apa? Termasuk nah. Berarti dua jamak atau bukan? Juga. Kata Rasulullah apa? Al isnani fama fauqahuma jamaah. Dua dan yang setelahnya itu adalah jamaah. Jamaah apa ini? Jamaah sholat maksudnya. Ya. Tapi yang bahasa dua yang mutana. Tapi kalau untuk apa? Untuk kami memang katanya cuma nahnu, dua da, dua ke atas. Seperti itu. Ini adalah kata ganti. <laughs> Lanjut. Sama, anak nahnu. Ya, anak perempuan, anak laki-laki, nahnu Jamaah, jamaah laki-laki nahnu jamaah perempuan nahnu jamaah campur juga nahnu ya laki-laki dan perempuan sudah ditulis ini iya, ya ya bagus <laughs> misalnya ada dua orang laki-laki dan perempuan alhamdulillahnya sama jadi <laughs> antara laki-laki dan perempuan ini alhamdulillah apa sama yang pertanyaannya kalau jamaah laki-laki dan perempuan di sini jamaah ya jamaah laki-laki dan perempuan maka makanya yang mana? Maksud pakai yang mana? Laki-laki kenapa? Eh? <laughs> Baik. Itu juga pembahasan usul dalam apa? Dalam Al-Quran. Seperti apa? Semua perintah dalam Al-Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Aufu di situ, domirnya antum. Enggak disebutkan aufu Kemudian sebutkan apa? Antuna juga biar masuk antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Kemudian dan semua yang perintah-perintah yang sifatnya jamak, aminu, berimanlah kalian. Tapi sini yang di diajak bicara siapa? Antum, laki-laki. Maka asalnya apa? Perempuan itu masuk kepada laki-laki. Itu kenapa kita salam, maka assalamu alaikum. alaikum. Ya. Seperti itu. Itu asalnya. Jadi dalam Al-Quran semuanya seperti itu. Akan tetapi kalau antum lihat di situ memang jamaah di situ perempuan lebih banyak misalnya dan laki-lakinya sedikit. Nah antum mutlakan itu kepada perempuan maka itu tidak masalah juga. Ya. Walau alam bisa. Kitab dalam Al-Quran itu semuanya apa? Rata-rata pakai apa? Aufu dan seterusnya. Itu masuklah perempuan di situ juga. Baik. Jadi kalau ada jamaah, salamnya tetap apa? Assalamualaikum. Kalau untuk satu orang perempuan, nah boleh antum ganti dengan apa? Assalamualaikum. Kalau untuk anta, assalamualaikum. Nanti itu, itu domir yang bersambung. Kalau ini domir yang berdiri sendiri atau terpisah. Kalau ada yang assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Iya. Pemborosan itu. Pemborosan, ya. Boleh. Boleh nggak ya? Boleh. Boleh saja nggak ada masalah. Baik. Nah, untuk menyebut satu orang antum, itu betul lah salah sebenarnya. Hah? Salah ya. Kenapa salah? Satu orang anta lah. Kenapa antum? Saya menyebut anda antum, antum saya antum. Penghormatan, pemuliaan, iya. Itu apa? Salah satu uslub dari apa? dari mungkin dari eh, nggak e, cuma bahasa Arab, ya, bahasa lain juga seperti itu. Jadi kata mufrad itu dijamakkan untuk apa? Untuk memuliakan. Akan tetapi secara kaidah bahasa itu salah. Ya, ingat itu <laughs> Kaya salah. Tapi kalau dilihat lagi apa uslubnya apa namanya Al-Quran juga menggunakan uslub apa? Tadim juga seperti itu menjamakkan apa? Seperti inna nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan apa? Al-Qur'an. Kami di situ padahal Allah kan. Tapi menggunakan kata kami. Nah, secara praktek betul dan secara apa? Secara nahu betul, tapi secara kaidah apa? Kaidah asal itu apa? Kaidah asal maksudnya kaidah ini loh kaidah sorok maksudnya, bukan kaidah nahu secara umum, yaitu anta tetap anta. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, kemudian anak, nahnu itu domir yang bisa berdiri sendiri. Nanti ada domir yang bersambung. Nah, nomor domir yang bersambung ini terbagi, tapi di sini kita pembahasannya nggak di sini. Yang penting ini dulu. Sudah ini, sudah semua. Saya pun. Uh, eh, sampai mana kita? Domir. Kemudian yang kedua, yang ketiga, الإشارة dari kata apa? Bahasa Indonesia mungkin terjemahkan isyaratnya. Kode. Kode. Ya, mengisyaratkan atau menunjukkan. Ya. Isyarah itu tunjuk artinya. Isim isyarah maksudnya kata tunjuk. Contohnya hada dan hadihi. Nah, ini dua semua isim isyarah itu masuk kepada isim apa? Isim <coughs> ma'rifah. Kita pembahasan kita yang pertama ya. Ma'rifah. Semua isim isyarah apa? Dia adalah isim ma'rifah. Kemudian <clears throat> Yang berikutnya adalah isim mausul. Isim mausul. Contohnya Allah. hatta tarfa'a hatta tu'mina. Dia bukan isim mausul, Allah alam. Ada membagi isim mausul? Ada pernah dengar? Ada nggak tahu Allah alam isim Baik. Bisa juga apa? Ayu. Ayu ada yang mausul, ada ma juga. Mau mausul ada. Ya. Misalnya ma mausul itu gini. Maka biasanya pertanyaan kan? Ma hada, apa artinya ma hada? Apa ini? Ini istiqlamiah. Ya, kan? Nanti istiqlam juga masuk. Ada juga ma yang sifatnya bukan apa? Bukan pertanyaan. Misalnya, misalnya ini. Atubu ma tatubu. Apa artinya? Apa yang kamu tulis? Saya menulis apa yang kamu tulis. Apa di tengah ini pertanyaan bukan? Tapi apa? Kata sambung apa saya menulis apa yang kamu tulis bukan bukan pertanyaan ini juga ma itu termasuk mausulah dan yang lainnya nanti ya kata tanya bisa kata nafi juga bisa meniadakan ma mausulah juga ada kata sambung jadi ma itu terbagi bisa dia istifham atau tanya bisa dia kata sambung bisa dia apa tajuk ma'ajmalah ya itu tapi dia harus pakai fiilnya ma'ajmal sigohnya harus lengkap ya kemudian lanjut lagi yang kelima yang cepat semusim semisli mana harusnya ditambah ini semisli di situ ada ma'arif loh Ya, yang berikutnya adalah yang kelima kalau di kitab ini adalah ya, munada. Munada. Al-munada. Al-munada. Munada itu artinya yang dipanggil. Contohnya apa? Ya. Ya. Ahmad sudah makrifah karena dia nama orang nanti termasuk di bawahnya. Jadi, misalnya yang dia nakiro. Ya misalnya ya rojul. Rojul apa artinya? Laki. Rojul. Rojul. Ya rojul. Rojul laki-laki. Harusnya kalau rojul seperti ini harus pakai apa? Ar rojul gitu kan. Harus. Tapi kalau sudah dipanggil nggak boleh ada al di sini dan dia sudah mak makrifah, sudah spesifik. Ya rojul itu sudah ditunjuk gitu. Wahai laki-laki, sudah apa? Sudah spesifik. Nah, tidak ada mau Maafin ya, di sini nanti. Kemudian sudah menada sampai sini aja keterangannya. Yaitu yang dipanggil. Contohnya ya rajul. Kemudian yang berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ayatnya di situ pakai alif lam. Selain selain al, semuanya nggak pakai alif lam nanti. <clears throat> Kenapa? Karena dia sudah marifah. Ya, dan dia memang tidak bisa kemasukan al asalnya. Tapi kalau kenapa dia tidak tidak kemasukan al ya? Karena dia sudah apa? Sudah spesifik tanpa al pun sudah apa? Sudah spesifik. Ngapain antum tambah-tambahkan? Jadi dua spesifikasi jadinya kan. Oh ini. Oh yang lain pakai ini. Nah, ini kaidahnya nanti ini idofa. Kenapa seperti ini? sekarang karena al ismul maudul beda nanti. Uh, ini bab nanti bab di berikutnya insya Ya. ya. Ismul ismul isyarah sama al ismul maudul. Yang betul fi'lul madi atau al fi'lul madi. Mas berarti. Al fi'lul madi, ya. Kalau fi'lul madi boleh enggak? Dopa. Nah, kalau kita katakan fi'lul madi maka kurang tepat. Karena fitil bersifat apa? Bersifat madhab. Kalau di sini di, sini memang idofa. Jadi isim yang jenisnya apa? Jenisnya kata tunjuk. Tapi kalau ini isim yang apa? Bersifat mausul. Nanti itu dalam bab apa? Idofa dan dalam, dalam bab sifatnya. Yang pakai A? Oh, tulisan-tulisan ini maksudnya? Maksudnya yang di yang ditanya itu <clears throat> tulisan ini, kenapa dia pakai A? Pakai A ya. Iya, iya. Mana? Oh, aladi. <laughs> Aladi memang seperti ini asalnya. Bukan al al ma'rifah ini. Iya, bukan termasuk al. Iya, alnya memang al al asli. Al asli, al asli ada juga misalnya apa? Al asli contohnya apa? Apa? Al asli apa? Al asli. Al asli. Apa? Al Korea. Al Korea itu alnya. Enggak, itu makrifah. Ada fiil yang pakai apa? Pakai al juga. Apa? Ya itu iltako, iltapatan, iltako. Nah ini kalau gundul seperti ini bacanya apa? Attako ya. Padahal ini bacanya apa? Iltako. Kenapa? Karena ini adalah alnya asli di sini ya. Dia punya hamzah wasal di sini kemudian lam ini asli. Nah, iltako itu artinya bertemu. Bertemu. Ya. Apa? Yakko. Yapko bukan bertemu. Yapko itu tinggal. Bakia Yapko. Iltako. Nah ini asli. Kenapa? Kenapa? Di isim. Kenapa kenapa hanya enggak? Bentar, pada isim ada alif lam asli. Ada cuman eh, anak enggak bisa mengatakan sekarang contohnya. Tahu saya ingat saya ada. Apa ya? Ada. Alif lam asli. Mm-hmm. Iya. Apa ya? Nah, seperti apa? Alban. Al-Albani betul. Alban Albania. Ya. Seperti jamak dari kata laban. Nah, baru ke ke apa namanya? Al-Laban. Al-Laban ini mufrad apa yang yang jamak? Alban nun. Padahal ada apa? Ada alnya. Jadi kita katakan al ini nggak boleh apa? Nggak boleh tanwin, tapi ini adalah apa? Hamzahnya apa? Koti. Hamzah asli. Jadi kalau antum apa namanya? Alban itu jamak dari kata laban. Ini asli ini, al alnya asli. Kalau antum mau spesifikasikan berarti al al alban siapa tadi ini? Ya. Yang lain? Yang lain? mafumnya, insya Allah paham ya. Jadi ada al asli, ada al tambahan. Nah ya, kalau al ladi itu dia al asli. Saya, saya hapus aja ini nggak usah ini. Nggak perlu ini. Nanti rumit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nama orang, alam. Nah, sebenarnya alam ini terbagi menjadi tiga. Ini juga perlu diketahui. Alam terbagi menjadi tiga alam itu salah. Ya. Pertama adalah apa? Al-ismu. Ismu. Al-ismu itu artinya apa? Nama. Ya nama secara umum, mau nama kota, mau nama orang, pokoknya itu yang disebut nama itu apa? Sebutnya apa? Al-ismu. Ini termasuk jenis alam. Alam nama orang. Tapi di dalam alam itu ada al ismu. Makanya dikatakan mas muka. Mas muka bukan ma alam muka, ya kan? Padahal alam adalah nama nama orang, tapi yang ditanya yang mana dulu karena alam itu ada tiga, ada ism, ada apa lagi? Nah. Ayo, Hayawan? Apa? kemudiannya Ianya. Ilahikunnya. Apa? punya Kunyatun. Apa itu kunyatun? punya Alias. <laughs> Alias. Alias itu beda. Ini adalah nama. Keterangannya di bawahnya. punya Nama panggilan bisa. Nisbah bukan. abun abu ab ya atau apa Umun, itu itu arti kunci kemudian yang ketiga adalah apa lakok enggak ibnu itu lakok jadinya ibnu taimiyah jadinya lakok ya lakobun lakok ini julukan kunyah itu adalah nama yang diakhiri dengan ab atau um Lakop itu adalah julukan. Bunya atau <clears throat> atau isem atau lakop masih yang mana Abu Hurairah? Lakop. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau Abu Bakar punya Abu Hurairah takut. <laughs> Ada nggak konsentrasi. Abu Hurairah itu punya juga. Punya juga. Abu Hurairah punya. Kemudian Abu Bakar Humairah, nanti siapa itu yang ditunjuk Humairah? Abu Bakar punya, namanya siapa Abu Bakar? Abdullah ya. Bin siapa? Abu Kuhafa itu punya juga. Abdullah bin Abi Kuhafa. Nama bapaknya siapa? Usman. Ya, Abdullah bin Utsman. Ingat saya Abdullah bin Usman. Dia namanya Abu Bakar As-Siddiq itu namanya siapa? Abdullah. Jangan lupa ya. Namanya sahabat Abdul siapa? Abu Bakar As-Siddiq namanya nggak tahu. Yang tahu cuma kunyahnya ya. Namanya siapa? Ya. Imam Syafi'i namanya siapa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Ya, Syafi'i itu apa? Tapi itu lakop ya. Kita katakan kalau misalnya lap, dia itu nisbah apa? Dia itu nisbah kepada kakeknya. Syafi' Syafi' itu siapa? Salah satu sahabi, tapi sahabi gue sahabi. Dia sahabat yang apa? Muda. Ya, seperti itu. Imam Abu Hanifah. Itu apa itu Abu Hanifah? Punya? Namanya siapa? Hanafi. Hanafi itu nisbah kepada <laughs> kepada Abu Hanifah. Siapa namanya? Siapa yang namanya? Nukman namanya. an Nukman. Ya. Kemudian sahabat lagi. Siapa? Imam Malik. Namanya Imam Malik, Imam Malik ya. Malik bin Anas namanya. Enggak, sahabat dulu sekarang. Yang pakai <laughs> kekunya siapa? Ya. Abu Sa'id al qudri Namanya siapa Abu Sa'id al qudri Antum mencari sahabat-sahabat, kemudian cari nama aslinya. Abu Sa'id al qudri namanya Malik bin Sinan. Kemudian Abu Dar ya. Banyak nanti, banyak nanti. Ya, antum cari nama-namanya masing-masing. Ya. Bukan di sini waktunya. Taip, yang jelas jangan lupa jangan lupa namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Abdullah. Abdullah bin Taib Abdul Abdullah bin Abi Kuhafa. Taib kita lanjutkan tadi nama Ya, isem itu adalah nama. Nama di sini mencakup nama orang, ya. Nama kota. Itu juga termasuk apa? Seperti Jakarta. Seperti Ismul hayawanat, ismul jamat, ya nah, masuk. Kemudian kunyah, kunyah itu kata yang diawali dengan ab sama um. Kalau ibnu, ibnu bagaimana ibnu? Karena ada kan ibnu Khaldun, ya kan? Ibnu Sina, ibnu Jarir, ibnu Abbas. Berarti masuk kunyah bukan? Bukan kunyah. Karena kunyah itu diawali dengan ab atau um. Ya, Berarti masuknya apa di situ? Masuknya adalah julukan, bukan isim juga, lakop. Baik, kemudian yang ketiga adalah lakop. Nah, lakop ini apa? Julukan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa? lakop. Umar Al-Faruq misalnya. Kemudian Haji Dadang. Nah, Al-Haji situ apa? lakop. Ya. Haji. Ya. Haji siapa gitu? Pak Haji. Ya. Haji itu adalah lakop. Taib. Kemudian Ustad, Ustad itu juga apa? Lakop al Ustad, Asyik itu juga apa? Lakop Syekhul Islam misalnya. Kemudian apa? Al Imam juga lakop. Takhirin itu lakop eh, siapa? Takhirin siapa ini? Takhirin siapa? Bisa jadi Takhirin namanya. Iya nama asli. Takhirin siapa? <coughs> bisa jadi Takhirin itu nama asli, bisa jadi apa? Lakop. Seperti Samsudin. Ya. Samsudin itu lakop buat siapa? Samsudin itu lakop buat siapa? Ada dia dilakopin dengan apa? Samsudin. Ada juga Samsudin itu nama. Ada juga Um itu nama asli. Ada juga. Misalnya antum punya anak namanya Um Kulsum misalnya. Ya namanya itu. Ya. Atau punya anak namanya siapa? Abu Bakar misalnya. Namanya itu. Eh? Yakob. iya Muhyiddin. Seperti itu ya. iya. Bisa kita lanjutkan lagi yang terakhir al-mudhafu ila ma'rifah. Oh, sebentar, ada yang kurang kayaknya. Apa ya? Sim isyarah. Istifham, ya? istifham. iya isim istifham. Baik, satu lagi saya tambahkan. Hah? Tertib? Anang, ini ikut di mana? Di mulakos. Ahmad. Baik, yang ke ini saya tambahkan yang ke tujuh di sini adalah isim protes Alam nomor tiga. Alam nomor tiga. Ya, kalau di sini tertibnya dia ini dari muta dari apa mulafas kan? Sekarang dari muta Bola alam itu, anak nggak tahu. Dan tertibnya di sini apa? uh, apakah istihadi atau pakai dalil? Ada dalilnya tertibnya? Iya, istihadi mungkin. Jadi nggak apa-apa, apa nggak urut nggak apa-apa. sampai isim kita nggak usah uh, eh, isim apa? Sini Ya, saya sim Romana tadi. langsung aja. Al-Mudhaf ila Yang mudhof ila ma'rifah itu maksudnya adalah mudhof itu artinya bersambung. Ila kepada al ma'rifah maksudnya apa isim yang sudah spesifik. Gitu. Isim istifham ada isim. Ada khilaf soalnya dia saudara tufil kalam dan bapak itu. Oh, Hah? Al mudhaf ila ila ma'rifah maksudnya bersambung kepada isim yang sudah ma'rifah. Iya. Al mudhaf bersambung kepada isim yang sudah ma'rifah. Iya. Contohnya. Sudah belum? Contohnya bersambung misalnya Muhammad. Muhammad ma'rifah bukan? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Ma'rifah nama nama tadi mana alam misalnya katakan jauh jatuh jauh jatuh Muhammad jauh jatuh itu apa istri Muhammad apa nama orang yang sudah makrifah kan berarti istrinya diketahui enggak ya. tidak diketahui diketahui kan kaidahnya kalau ada bersambung kepada Istri ma'rifah maka juga dia ikut apa ikut ma'rifah maka jauh-jauh dia apa ma'rifah sudah diketahui ini istrinya siapa Jangan dicari-cari lagi ini dia siapa. Aja tetap itu dilamar. Dilamar sama Pak jatuh Muhammad. Jadi ini sudah spesifik ini. Spesifikasinya sudah jelas ini istrinya Muhammad ini. jatuh Muhammad. Jadi <clears throat> walaupun dia nggak ada tandanya, seandainya dia tanpa disandarkan pada Muhammad, jauh jatuh Marifatan akhirah di sini. Akhirah dia bukan marifat. Nah, Baik. Ada saya masalah menyambung ini. Misalnya gini gini. Ya jatuh. Uh, misalnya yang selain ini al. udah jatuh Abu Tak. Ya ini juga sama. Bersambung pada apa? Punya. Sudah. Langsung kita tutup dengan apa? Semuanya ini tadi sama apa? Marifah. Berarti kalau kita menemui menemui isim yang tidak ada tanda ini, berarti masuk ke mana? Ke kafir. Nah, hukumnya seperti itu. Nakiro berarti. Selain ini berarti apa? Nakiro. Nakiro itu adalah isim yang tidak spesifik. Nah, apa fungsinya mengetahui ma'rifah dan nakiro? Pertama dari sisi makna. Maknanya apa? Kalau sudah ma'rifah maka sudah lebih spesifik, lebih jelas. Gak perlu ditanya lagi. Kemudian yang kedua dari sisi nanti kita dalam bab nahu, dalam bab mubtada khobar itu perlu ini, ya. Tapi yang kedua ini nanti insya Allah kita bahas. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tepat, dol, silakan. Ya, minggu depan jangan lupa dipahami. Apa saja isim ma'rifah. Nanti saya ini makrifat atau nakiroh itu? ya. Tapi berarti nakiroh itu sedikit, ya. Yang un un un un gitu. Jadi ada pertanyaan kita tutup dengan kafaratul majelis.